BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kamu tidak bisa berbuat semau-maumu sendiri. Kamu tidak bisa berlaku sembarangan. Mengambil Setia Ningsih menjadi istri. Apa maksudmu itu? Hah? Apa dasarmu berani mencomot seorang gadis desa dari lumpur sawah dan menaikkannya ke atas ranjang seorang putra Tumenggung? Hah? Kamu itu punya martabat yang tinggi, Niko. Kamu mewarisi segala-galanya di rumah ini. Kamu mempunyai derajat, kehormatan, semat, keramat, martabat. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kita harus memegang teguh peraturan dan tata cara pergaulan sebagaimana layaknya keluarga seorang Tumenggung. Aku juga sudah mengatakan hal seperti itu, Kakang Tumenggung. Semua ada aturannya. Jadi anak muda tidak boleh berlaku sembarangan. Mublas-mublas, apa saja ditabrak, rambu rambut. di Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berduka. Naskah karya S. penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kilurah Jatisari menemui Belendung di pondok kediaman Birokarti. Mereka bertiga duduk di serambi pondok. Kilurah baru saja mengutarakan rasa kecewanya karena Jatmiko masih berusaha menghubungi Setioningsi, walaupun hanya lewat selembar surat. Dia juga mempersalahkan Blendung. Tapi Blendung tidak tinggal diam. Dia berusaha membela diri. Saya hanya seorang abdi Kilurah. Dan Denmas Jatmiko itu bendoroku, majikanku. Jadi aku harus menuruti segala perintah beliau. Uh, benar Kilora. Hmm. Dia memang tidak bisa disalahkan. Dia abdi dan bekerja di dalam katemenggungan. Hmm. Ya tentu saja dia tidak bisa menolak apa yang menjadi keinginan dan Mas Jatmiko. Iya Kilora. Beliau mengajakku ke utara, ya aku ikut ke utara. Dibawa ke selatan, monggo saja. Pokoknya seorang abdi tidak punya pilihan lain. Tidak punya sikap sendiri ataupun pendapat sendiri. Hmm. Semua ikut pendoro atau curahkan. Iya, iya, iya. Sudah, sudah, sudah. Soal itu tidak perlu dipanjang lebarkan ya. Tapi kamu harus tahu bahwa apa yang dilakukan Ben Mas Jatmiko tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini aku terpaksa bersikap tegas Dundung, ya. Sebab aku ingin melindungi kehidupan anakku satu-satunya. Semalam aku terima surat dari dalam menggungan. Dari Nyai menggung Jayeng Logo. Hah? Doro Putri kirim surat pada Kilura? ya pada dasarnya sikapnya itu menggung dan sikapku sama. Kami sama-sama tidak menginginkan hubungan antara Den Mas Jatmiko dan Ningsih. Bagaimanapun juga mereka harus dipisahkan. Maaf, Lurah. Apa saja yang dikatakannya itu menggung dalam suratnya itu? Ah, banyak birokrati, banyak. Tapi semuanya dikatakan dengan nada yang pedas dan bersifat menuduhku sebagai biang keladi hubungan antara Denmas Mikol dan Setionengsih. Aku dituduh menjodoh-jodohkan mereka. Aku malu sekali. Jelek-jelek begini, di Jatisari aku ini seorang lurah. Iya kan? Aku harus bisa menjadi panutan yang baik. Karena itu Blendung, tolong sampaikan kepada Denmas Jatmiko kalau kamu pulang ke Mataram nanti. Katakan bahwa beliau jangan lagi berusaha menghubungi Setionengsih. Nasihati dia, kamu abdinya yang paling dekat. Pasti dia mau mendengar, walaupun hanya sedikit-sedikit. Coba berikan dia pengertian yang baik. Jangan malah kamu ikut menyuburkan tanaman beracun itu. Nanti buahnya akan membuat kita semua binasa. Lendung Laju kudanya sekencang-kencangnya meninggalkan batas desa Jatisari. Dia harus segera bertemu dengan Jatmiko untuk melaporkan kegagalannya mengantarkan surat. Dia sendiri juga tidak pernah menduga surat yang dibawa Sompil akhirnya jatuh ke tangan Kilurah. Dan bahkan juga Kilurah menerima surat dari Nyai Tumenggung Jayang Loko. Dia sempat membacanya beberapa kalimat. Memang isinya sangat pedas. Tidak heran kalau Kilurah merasa tersinggung harga dirinya sebagai seorang kepala desa. Dan pasti dia akan berusaha lebih keras memisahkan Setion Ningsih dari Jatmiko. Jatmiko duduk gelisah di pinggiran ranjang di ruangan miliknya. Ia baru saja mendapat laporan dari Belendung sebelum abdinya yang setia itu masuk ke ruangan bilik untuk istirahat. Dia merasa sangat kesal begitu mendengar bahwa ibunya berkirim surat pada Kilurah dan Nyilurah Jatisari. Saat lamanya dia merenung dan menimbang-nimbang. Karena tidak tahan lagi, akhirnya pemuda bangsawan itu beranjak keluar menuju ruang bilik sang ibu. Ah, uh, saya mau bicara. Hmm, mau bicara apa? Ada yang ingin saya utarakan kepada ibu. Tentang apa? Tentang Setionimsi. ibu sudah menduga, Jatmiko. Ada apa dengan Setianingsihmu itu? Mengapa ibu mencampuri urusan pribadi saya? Apa maksudmu dengan urusan pribadi? Hah? Ibu telah berkirim surat kepada Kilurah Jatisari. Ibu telah mengeluarkan kata-kata yang pedas, bahkan ibu telah menduduki lurah menjodoh-jodohkan saya dengan anak gadisnya. Terus, apakah memang tidak seperti itu kenyataannya? Hubungan saya dengan Sio adalah urusan kami berdua, Bu. Tidak boleh seorang pun ikut campur termasuk Kilurah maupun ibu sendiri. <laughs> Kamu lucu, Jatmiko. Jalan pikiranmu itu aneh. Kamu tahu tak mengapa ibu kirim surat kepada Kilurah Jatisari? Karena ibu sangat sayang padamu, Gir. Kamu itu anak laki-laki satu-satunya di rumah ini. Ibu ingin menyelamatkan masa depanmu. Jelas toh, ibu telah mengambil tindakan yang tegas serta bijaksana. Apakah ibu tidak boleh melihat putraku satu-satunya hidupnya kelak berbahagia? Ibu, bagaimana saya bisa hidup bahagia kalau sikap ibu seperti itu? Ibu sama sekali tidak bijaksana. Ibu telah memotong langkah-langkah penting dalam kehidupan saya. Langkah-langkahmu itu adalah tersesat, Jatmiko. Kamu berjalan di jalan yang salah. Itulah sebabnya Ibu berkirim surat pada Kilurah. Ibu menganjurkan agar dia menasihati anak gadisnya. Agar dia tidak lagi ingin punya menantu seorang putra menggong Agar dia mengakhiri mimpi-mimpinya yang indah. Maaf, Ibu. Saya tetap pada pendirian saya. Saya menganggap tindakan dan sikap Ibu sama sekali tidak bijaksana. Ibu tidak bisa memelihara perasaan orang lain. Ibu hanya bertindak atas dasar kepentingan ibu sendiri. Sebentar, Jatniko. Jangan ngomong sembarangan kamu ya. Apa kamu tidak tahu bahwa tindakan ibu ini justru untuk menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkan keluarga kita ini, melindungi martabat kita dari aib? Hah? Ibu juga harus memperhatikan perasaan calon mertuamu. Keluarga Dimas itu menggung Puspa Bagaimana coba kalau mereka mendengar? Apalagi kalau sampai Puspa tahu bahwa kamu mempunyai hubungan gelap dengan gadis jasa itu. Apa kita tidak merasa malu? Saya tidak bisa menerima pendapat seperti ini. Alasan seperti itu. Kalau begitu kamu yang tidak bijaksana. Karena pendapat itu sepihak. Tidak mewakili sedikitpun kepentingan saya, Bu. Kepentinganmu yang mana, Jadmiko? Saya mencintai Xiao Sioningsi. Kami saling mencintai. Dan sejak malam ini, saya tidak merasa perlu untuk menutup-nutupinya lagi di depan siapapun, termasuk di depan ibu. Terus, bagaimana kalau kamu sudah mencintai gadis desa itu? Hah? Saya akan mengambil yang menjadi istri. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ibu? Lihat Niko, kamu itu seorang putra Tumenggung. Segala perbuatan dan kelakuanmu di luar dalam katu menggungan ini harus mencerminkan putra seorang Tumenggung. Kamu tidak bisa berbuat semau-maumu sendiri. Kamu tidak bisa berlaku sembarangan. Mengambil setia Ningsi menjadi istri. Apa maksudmu itu? Hah? Apa dasarmu berani mencomot seorang gadis desa dari lumpur sawah dan menaikkannya ke atas ranjang seorang putra tumenggung? Hah? Kamu itu punya martabat yang tinggi, Jatmiko. Kamu mewarisi segala-galanya di rumah ini. Kamu mempunyai derajat, kehormatan, semat, keramat, martabat yang jauh dibandingkan dengan sekian yang semu itu. Kalian itu ibarat bumi dan langit. Jadi tidak mungkin bersatu. Baik, itu pendapat dan sikap ibu. Tapi saya mempunyai sikap yang lain. Apapun yang terjadi, saya tetap mencintai Setioningsi. Dan suatu saat nanti, saya akan mengambilnya menjadi istri. Awas kamu, Jatmiko. Berani sekali lagi kamu mengulangi kata-katamu seperti itu. Ibu akan melaporkan pada ayahmu. Terserah ibu. Suatu saat nanti, ayah Temenggung Toh pasti akan tahu juga. Bagi saya, itu bukan masalah. Hah? Bagus. Bagus sekali kelakuanmu. Tapi dengar baik-baik, Ger. Kalau kamu berani meneruskan niatmu yang asor, niatmu yang rendah itu, maka hidupmu pun akan tercampakkan ke tempat yang paling hina. Kamu akan kehilangan segala-galanya. Kamu akan kehilangan kehormatan, derajat dan martabat sebagai kaum pria. Dan selanjutnya, kamu boleh bergantung pada cintamu yang tidak akan tahan lama. Paling-paling tiga bulan kamu sudah bosan pada gadis itu. Terus kamu mau apa, Jatmiko, ha? Kalau semuanya sudah terlanjur, semuanya sudah basah kuyup, kamu mau apa? Sudahlah, Ger, Ger. Bu, jangan membantah kata-kata orang tua, toh. Sekalipun kamu pintar, tapi pengetahuanmu tidak akan mampu melebihi pengetahuan orang tuamu sendiri. Apalagi pengalamanmu baru seumur jagung. Kamu belum tahu apa artinya cinta. Kamu juga tidak tahu apa itu artinya bahagia. Nanti setelah semuanya terjadi, setelah semuanya hangus terbakar, baru kamu akan menyesal, Jatmiko sudah Ger. Jangan macam-macam. Jangan terlalu mengagung-agungkan cinta. Apa yang kamu sebut-sebut sebagai cinta itu sebenarnya bukan cinta. Melainkan hawa nafsu. Setiap anak muda itu selalu begitu. Suka menuruti hawa nafsu Akhirnya mereka terjerumus dan hidupnya tidak pernah bahagia. Jangan, Ger. Sayangilah dirimu sendiri. Mata depanmu itu cemerlang. Karena kamu putra seorang tumenggong, kamu akan banyak mengalami kemudahan untuk meniti cita-cita yang selalu bergelora di dada setiap anak muda. Kamu tahu toh apa yang selalu dikejar orang? Jangan menyangkal, semua orang menginginkan derajat, pangkat, serta kedudukan. Juga harta benda. Mereka berlomba untuk mendapatkan semua yang berhubungan dengan kehormatan, kemewahan dalam hidup, kesenang-senangan, dan pengakuan-pengakuan. Itu merupakan kebanggaan setiap orang, Jatmiko. Jangan menyangkal kamu dan semua itu dapat kamu raih seperti membalikkan telapak tangan. Seperti menyedot air sumur di musim penghujan. Seperti meraup pasir di pesisir. Kamu punya semua itu, Ger. Kamu berbakat menjadi prajurit. Setidak-tidaknya, kalau kamu tidak mampu mengikuti jejak ayahmu, setidak-tidaknya kamu bisa menjadi seorang tumenggong anom. Itu sudah cukup. Tapi kalau kamu tidak mampu menahan hawa nafsumu, mengendalikan dirimu dan mandi berkubang lumpur bersama sekioning Seh, Ibu tidak tahu lagi apa yang akan kuhadapi dalam hidup ini, Jatiko. Jatiko, Jatiko, Aku marah kamu! Terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu. Tapi maaf, saya tidak membutuhkan pengetahuan seperti itu, Ibu. Tunggu, Niko. Ibu belum selesai bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Ibu. Kita berbeda pendapat. Saya tidak bisa dipaksakan mengikuti pendapat Ibu. Saya punya cara sendiri untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup saya, Ibu. Hidup saya sendiri. Walaupun masih agak gelap, namun pagi terasa cerah dan segar sebuah gerobak kuda bergerak meninggalkan tapal batas desa Jatisari. Kilurah Jatisari dan Setioningsi duduk bersebelahan, sementara Nyilurah duduk di bagian belakang. Gerobak kuda itu juga penuh muatan bermacam-macam barang hasil bumi. Nengse, kamu harus percaya kepada orang tuamu, Dok. Iya, Pak. Semua ini kulakukan demi keselamatanmu. Demi kebahagiaanmu nanti jika kamu sudah saatnya berumah tangga. Iya, benar. Untuk sementara, kamu tidak usah dijadi cari dulu ya. Supaya Den Mas Jatmiko tidak lagi mengganggumu. Lalu saya mau ditempatkan di mana, Pak? Ah, di rumah Kirto Nawolo, adik ibumu, ya. Di desa Sumber Jating, Mm -mm. Dulu waktu masih kecil, pernah beberapa kali kita ke sana. Entah kamu masih ingat atau tidak, tapi waktu itu kamu senang sekali bermain-main di sawah. Iya, mungkin kamu masih ingat sama Sri Layah dan Sri Gundang, anak-anak pamanmu itu loh. Oh, Hah? iya, ingat Pak. Pasti mereka sekarang sudah besar-besar ya. Mm-hmm. ya iya, sudah sebesar kamu. Malah katanya Sri Laya sebentar lagi sudah akan kawin dengan salah seorang pemuda desa di sana. Bagus itu. Gadis desa yang mestinya kawin dengan pemuda desa. Iya. Jangan menginginkan yang terlalu tinggi, nanti malah jatuhnya susah. yuk, yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo. Eko, ayo bangun sebentar. Bangun, Ger. Ah, aduh. Mau apa, Bu? Pagi-pagi begini sudah mengganggu orang tidur saja. Mau ngajak bertengkar lagi, huh? Ah, kok seperti itu toh sikapmu pada ibumu sekarang? Kok tidak punya kesopanan lagi? Eh, maaf, Bu, kalau saya kurang sopan. Tapi terus terang saya lagi malas mengerjakan apa-apa. Saya malas bicara. Saya mau tidur-tiduran saja. Saya mohon ibu jangan mengganggu saya dulu ya. Tapi soal Setioningsi harus diselesaikan, Niko. Apalagi bicara soal Setioningsi. Bukan ibu yang mau bicara soal Jad Niko. Tapi ayahmu. Ayah anda tunggu. Iya. Besok ayo cepat bangun. Kamu ditunggu ayahmu di ruangan makan. Ayahmu yang akan bicara soal Setioningsi. Temenggung Jayang Logo duduk di ruangan tengah. Panglima Perang Mataram itu sedang menyantap sarapan paginya. Dia sudah berpakaian lengkap sebagaimana seorang Tumenggung. Sudah siap berangkat ke istana untuk menunaikan tugas serta kewajibannya. Tak lama kemudian, Nyai Tumenggung muncul bersama Jatmiko. Mereka segera mengambil tempat duduk. Ayo Jatmiko, bicara sama ayahmu. Kalau selama ini hanya ibu yang tahu, sekarang ayahmu juga harus tahu. Kok diam saja kamu? Ayo ngomong. Ceritakan soal setia ningsimu itu. Bukankah kamu selalu membangga-banggakan di depan ibu? Hah? Ceritakan. Katanya kamu sudah merasa tidak perlu menutup-nutupinya lagi. Ah, Setio Ningsih itu orang mana? Ayo jawab pertanyaan ayahmu, Jatmiko. Setioningsi itu orang mana? Perawan desa mana? Anaknya siapa? Berasal dari keluarga macam apa? Orangnya bagaimana? Apa cantik apa jelek? Apa tinggi apa pendek? Ceritakan semuanya, semuanya pokoknya. Dia masih gadis atau sudah punya suami? Masih gadis ayahanda. Uh, eh, berapa usianya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah menanyakan usianya. Waduh. Jangan-jangan dia itu perawan tua. Hmm. Bisa jadi Kakang Tumenggung. Mungkin saja Setioning si perawan tua. Sehingga dia seperti orang kegatelan. Dan Kilura jadi sari. Tentu saja merasa lega dan bersyukur. Karena perawan tuanya ada yang mau nubuk. Kamu senang sama dia, Jatmiko, hmm? Ayo jawab. Kok malah menjadi seperti bocah linglong kamu? Jawab, Niko. Iya, saya mencintainya, Ayah Temenggung. Kami saling mencintai. Saya akan mengambilnya menjadi istri. Itu kan kata-kata yang pernah kamu ucapkan di depan ibumu sendiri, hah? Coba, coba sekarang ulangi lagi di depan ayahmu. Begini loh, Jasmiko. Orang senang itu tidak salah. Karena itu sudah jamak lumrah. Semua orang juga begitu. Itu sudah merupakan kodrat manusia. Laki-laki senang sama perempuan dan sebaliknya. Perempuan senang sama laki-laki. Tapi hidup ini tidak bisa hanya diisi dengan senang-senangan seperti itu. Ngerti kamu? Nah, dengar Jatniko. Dengar kata-kata ayahmu ada banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya saja, tentang hubungan kekeluargaan, tentang persahabatan, tentang kewajiban, tentang pengabdian kepada bumi kelahiran, pengabdian kepada masyarakat, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi senang sama perempuan dalam hal ini untuk kaum laki-laki hanya menjadi sebagian kecil saja dari kewajiban orang hidup. Aku juga sudah memberinya nasihat maupun peringatan soal itu, Kakang Tumenggung. Tapi entahlah, sekarang anakmu itu lain. Selama senang sama perawan desa yang namanya Setioningsi itu, sudah diberubah dia sudah tidak mau memperhatikan lagi kata-kata orang tuanya. Bahkan sekarang, dia tidak punya kesopanan lagi pada ibunya, Kang Mas. Nah, kesopanan, toto kromo, itu juga harus tetap memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Apalagi kita ini boleh dikata merupakan keluarga terpandang, keluarga terhormat, tidak boleh berlaku semau-maunya kita harus memegang teguh peraturan dan tata cara pergaulan sebagaimana layaknya keluarga seorang Tumenggung. Aku juga sudah mengatakan hal seperti itu, Kakang Tumenggung. Semua ada aturannya. Jadi anak muda tidak boleh berlaku sembarangan, Mubrak-mubrak, apa saja ditabrak, rambu-rambu dilanggar seperti tidak bisa melihat lagi. Ah, sudahlah. Ini persoalan biasa saja kok, koknya. Biarkan saja. Tapi walaupun ini persoalan biasa, kalau tidak segera ditangani secara bersungguh-sungguh, kita bisa kehilangan anak laki-laki Kakang sumenggung <laughs> hmm. Tapi aku yakin, sebenarnya bukan jatniko yang salah. Pasti Lurah Jatisari itu yang menjadi biang keladinya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-18 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Tumenggung Jayang Loto, Elsa Surya sebagai Kilura, Bambang Jeger sebagai Wiro Kerti, Rizky sebagai Belendu, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Tato sebagai Umiang, Ivan Rose sebagai Nyilura, Ajeng sebagai Setioningsi, dan Asli Sufastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tindakan apa yang akan diambil Tumenggung Jayang Logo setelah mendengar cerita mengenai anak laki-laki satu-satunya, Jack Miko, yang konon pernah kasmaran dengan seorang gadis desa? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. 104,2 Gemas FM kita Gemas sudah simak untuk sandiwara Re